Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna muhdatsatin bid'ah fa inna bid'atin balalah. fa inna kulla dalalatin finnar adzani allahu ayyakum minan nar Ayo Anas. Masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan termasuk aplikasi dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu asyukru ni'mah mensyukuri berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Baik nikmatun duniawiyah maupun nikmatun ukhrawiyah, nikmatun diniyah. Baik nikmat zahiriyah, lahiriyah maupun nikmat batiniyah. Maka semua kenikmatan tersebut wajib untuk disyukuri karena semua kenikmatan-kenikmatan itu hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. <clears throat> Termasuk kenikmatan yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yaitu kaum muslimin yaitu nikmatul ukhuwah al-ukhuwah Islamiyah al-ukhuwah al-imaniyah yaitu kenikmatan persaudaraan di antara sama kaum muslimin yang didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu." Wadkuru nikmatallahi 'alaikum Id kuntum ang fa'allafa baina qulubihim wasbahtum bi ni'mati ikhwana. Wa kuntum ala safa khufati minan nari fa'anqatakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum la'allakum tahtadun. Dan berpeganglah kalian semuanya pada tali agama Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kalian saling bercerai-berai berpecah belah dan ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kalian ketika kalian dahulu itu saling bermusuh-musuhan <clears throat> kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kalian dan dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala kalian dijadikan saling bersaudara dan ketika dulu kalian <clears throat> berada dalam jurang tepi neraka, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyamakan kalian. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayatnya agar supaya kalian mendapatkan petunjuk. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. nematul ukhuwah islamiyah, kenematan ukhuwah Islamiyah persaudaraan sama kaum muslimin ini tentunya didasari saling al-mahabbah bainal muslimin yaitu saling cinta sesama kaum muslimin tidak mungkin akan didapatkan al-ukhuwah islamiyah kecuali di antara kaum muslimin mereka saling mencintai kemudian Rasulullah SAW memberikan arahan agar tumbuh di kalangan hati-hati kaum muslimin rasa cinta di antara mereka yaitu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu awala adulukum bisyai'in idza fa'altum tahabbtum Assalamualaikum salam apa Beliau Rasulullah SAW bersabda, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian itu beriman dan kalian tidak akan beriman sampai kalian itu saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu perkara jika kalian mengerjakannya niscaya kalian akan saling mencintai yaitu afsus salam apainakum. Janganlah kalian menyebarkan salam di antara kalian. Al-Imam Nawawi rahimahullah taala menjelaskan dalam syarahnya tentang hadis ini yaitu beliau menjelaskan bahwasanya dalam hadis ini terdapat anjuran yang sangat kuat kepada kaum muslimin untuk mereka menyebarkan salam di antara mereka di antara kaum muslimin baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal dan juga dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya Ucapan salam itu adalah merupakan pintu pembuka kerukunan di antara kaum muslimin dan merupakan kunci pertama akan tumbuh rasa cinta di kalangan mereka dan merupakan syiar-syiar dari syiar agama Islam yang ini tidak dapatkan di agama yang lainnya selain agama Islam dan juga dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya latihan bagi jiwa seorang untuk atawaluk ala wairih yaitu tawaduk merendahkan diri di depan orang lain sama kaum muslimin dan juga merupakan pengagungan penghormatan kepada kaum muslimin yang lain. masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dikatakan hasan oleh Asy-Albani rahimahullah taala <clears throat> dari sahabat Kabin Malik radhiyallahu talanhu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan afsus salam taslamu Hendaklah kalian itu menyebarkan salam niscaya kalian akan selamat dijelaskan oleh para ulama maksudnya selamat di sini adalah selamat dari sikat permusuhan saling menjauh saling membenci dan juga akan tumbuh melakukan rasa cinta sehingga akan semakin kuat semakin kokoh persatuan di kalangan kaum muslimin dan hilang yang namanya kebencian, yang namanya permusuhan dan yang namanya pertikaian. Masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan juga dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan disahkan oleh Asy'albani dalam Sahih Sunan At-Tirmizi <clears throat> dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ubudur Rahman wa am wa asus salam tadkhulul jannata bisalam." Beribadahlah Ar-Rahman, itu ibadahlah Allah Subhanahu wa taala dan berilah makanan dan sebarkanlah salam niscaya kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Masalah muslimin rahimani wa dalam hadis-hadis di atas menunjukkan perintah Rasulullah SAW, anjuran kepada kaum muslimin untuk mereka menyebarkan salam di antara sama kaum muslimin. Dan ini adalah juga merupakan perbuatan Rasulullah SAW biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan beliau yang memiliki sifat tawadhu merendahkan diri di hadapan kaum muslimin. Beliau pernah melewati sekelompok anak kecil, kemudian beliau mengucapkan salam. <clears throat> dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu talanhu. Anas bin Malik radhiyallahu talanhu menceritakan Anas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maro ala ilmanin wasallama alaihim. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi pada suatu hari melewati sekelompok anak-anak kecil. Kemudian Rasulullah sallallahu mengucapkan salam kepada mereka. Dan perbuatan ini kemudian ditiru oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dalam sebuah atar yang dilakukan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sa dari seorang tabi'in yaitu <clears throat> beliau menceritakan tabi' Al-Hunani rahimahullah taala pernah berjalan dengan sahabat Anas Malik radhiyallahu taala Kemudian mereka melewati sekelompok anak kecil Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu taala mengucapkan salam kepada mereka. Dan kemudian setelah itu beliau berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasa melakukan hal yang demikian, yaitu melewati sekelompok anak kecil kemudian mengucapkan salam kepada mereka. Atar ini disahihkan oleh Asy Albani <clears throat> dan mengatakan sahihul isnad. Masalah muslimin rahimani rahimakumullah. Di antara sahabat yang lainnya yang melakukan perkara yang demikian yaitu diceritakan dalam sebuah athar yang diriatkan oleh Imam Bukhari disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Adabu Mufrad dan juga dikatakan oleh Sabani bahwanya sananya adalah sahih yaitu dari Ambasah bin Amr rahimahullah taala Beliau mengatakan, "Raitu Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu yusallimu ala sibyani fil khutab." Bahwasanya aku melihat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu inu mengucapkan salam pada anak-anak kecil yang ada di khutab yaitu tempat belajar membaca dan menulis tam menghafalkan Al-Quran yang ada pada waktu itu. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. termasuk adab dalam salam yaitu hendaklah salam ini diucapkan dengan cahar, dengan jelas sehingga orang lain mendengar salam yang kita ucapkan sebagaimana disebutkan dalam buah atar <clears throat> yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Adab Mufrad dan dikatakan pula oleh Syalbani isnadu sahih sananya adalah sahih yaitu dari dari seorang tabi'in <clears throat> beliau mengatakan dari Malik bin Ubaid rahimahullah taala beliau mengatakan Atai itu majlisan wa Abdullah Ibn Umar radhiyallahu taala anhu aku mendatangi suatu majelis yang di situ adalah Abdullah, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. maka kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu taala mengatakan, "Idza salimta fa asmi." Jika engkau mengucapkan salam, maka dengarkanlah, perdengarkan suara salammu sehingga orang lain akan mendengar salammu. Painaha Tahiyatun min indillah mubarakatun tayyibah. Karena ucapan salam itu adalah penghormatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang penuh berkah dan penuh kebaikan. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk di antara adab mengucapkan salam yaitu hendaklah orang yang datang itu untuk mengucapkan salam dan juga ketika dia pergi meninggalkan tempat tersebut, meninggalkan suatu majelis, maka disyariatkan untuk mengucapkan salam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam adab Mufrad dan dikatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala disebutkan di situ Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya datang seorang laki-laki pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu beliau berada dalam suatu majlis kemudian laki-laki tersebut mengucapkan salam assalamualaikum kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan asyru hasanatin 10 kebaikan kemudian datang seorang laki-laki yang lain kemudian dia mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullah maka kemudian Rasulullah SAW bersabda isruna hasanatin 20 kebaikan kemudian datang lagi orang yang ketiga dan dia mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian Rasulullah SAW bersabda salatuna hasanatin 30 kebaikan kemudian setelah itu ada seorang laki-laki dia berdiri yaitu untuk meninggalkan majelis tersebut dalam keadaan dia tidak mengucapkan salam. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Mausaka manasya sahibukum." Begitu cepatlah saudaramu itu lupa. Idza hadum ahadum majlisa salim. Jika salah seorang di antara kalian itu datang ke dalam satu majelis, maka hendaklah dia mengucapkan salam. Wain pada ayat zafal yajlis. Dan apabila dia menginginkan untuk duduk, maka duduklah. Wa idza qama falusalim. Dan jika dia berdiri, maka hendaklah dia juga mengucapkan salam. Mal'ula bi'ahqam minal akhirah dan tidaklah yang pertama itu lebih baik, lebih utama dari yang kedua. Maksudnya adalah ucapan salam ketika dia datang itu sama-sama utamanya ketika dia bukan salam ketika ingin mendakal majelis, ingin pergi dari majelis tersebut. Sehingga adalah kita ketika datang dalam suatu majelis, kita ucapkan salam. Begitu juga ketika kita meninggalkan suatu majelis, kita ucapkan salam. Atau kita bertemu dengan seorang, maka kita ucapkan salam. Dan ketika berpisah, juga kita mengucapkan salam. Atau ketika kita masuk ke dalam suatu rumah, kita juga mengucapkan salam. Dan ketika kita keluar dari rumah, kita juga mengucapkan salam. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk adab dalam salam yaitu hendaklah seorang yang muda itu memberikan salam kepada yang tua. Kemudian orang yang berjalan memberikan salam kepada orang yang duduk dan sekelompok serombongan orang yang sedikit memberikan salam kepada serombongan orang yang banyak. Dalam hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusallimus 'alal kabir wal maru 'alal qa'id wal wal qalilu 'alal kathir hendaklah yang muda yang sogir itu memberikan salam kepada yang tua yang kabir dan hendaklah orang yang berjalan itu memberikan salam kepada orang yang duduk dan hendaklah orang yang rombongannya sedikit sekelompok orang yang sedikit itu memberikan salam pada rombongan yang lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini termasuk adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka kita hendaklah memperhatikan hal yang demikian ini. Dan seorang yang muda itu memberikan salam kepada orang yang lebih tua itu sebagai dalam rangka penghormatan, pengagungan, pemuliaan dan juga orang yang berjalan kepada orang yang duduk memberikan salam sebagai penghormatan kepadanya dan juga orang yang sedikit beri salam kepada orang yang banyak sebagai pengagungan, pemuliaan pada sekelompok orang yang banyak. Masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan juga termasuk yang disyariatkan dalam salam yaitu seorang yang akan masuk ke dalam rumah itu untuk mengucapkan salam. Baik rumah tersebut rumah dia sendiri ataupun rumahnya orang lain. Baik rumah tersebut ada penghuninya, ada orangnya ataupun tidak ada orangnya. Maka dalam Islam ini disyariatkan untuk mengucapkan salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam surat An-Nur ayat 61 Wa idza dakhaltum buyutan ala anfusikum. Tahiyatan min indillahi barakatan ta'jibah. Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam rumah, maka hendaklah dia mengucapkan salam untuk dirinya sendiri. Karena ucapan salam tersebut adalah penghormatan dari si Allah Subhanahu wa taala yang penuh barokah dan penuh kebaikan. Dikatakan oleh dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Nasir Asadi rahimahullah taala dalam Taisir Karim Rahman beliau mengatakan bahwasanya rumah di sini adalah umum yaitu mencakup rumahnya sendiri ataupun rumah orang lain. Baik rumah tersebut berpenghuni ada orangnya ataupun tidak berhuni tidak adanya maka disyariatkan untuk mengucapkan salam ketika masuk ke dalam rumah bahkan termasuk keutamaan mengucapkan salam ketika masuk ke dalam rumah ini ada disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yaitu dia akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud rahimahullah taala dan disahihkan oleh Syalbani dalam Sahih Sunan Abu Daud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan talatatun kulluhum dhaminun 'ala Allah azza wajal. Ada tiga orang yang dia mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa minha dan diantaranya adalah rajulun dakhala baitahu bisalamin bahwa dhaminun 'ala Allah azza wajalla. Yaitu seorang laki-laki yang dia masuk ke dalam rumahnya dengan mengucapkan salam maka dia akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui ayat-ayat dan hadis-hadis dari Rasulullah SAW di atas, maka marilah kita untuk membiasakan diri kita mengucapkan salam, menyebarkan salam di kalangan kaum muslimin yang saat ini mayoritas kaum muslimin telah banyak meninggalkannya dan mereka lupa akan siar sial Islam ini. Dan marilah kita biasakan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan lingkungan kita untuk terbiasa mengucapkan salam di antara sama kaum muslimin. Wallahu taala alam shawab. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa hakim. Wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Innalhamdalillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Amma ba'd Masyarakat rahimani wa rahimakumullah Termasuk yang disebutkan oleh para ulama Adab salam Yaitu bagi orang yang mendengarkan salam dari orang lain untuk menjawab salamnya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-86. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza hayatin fa hayyu bi asana minha aw radduha." Apabila diucapkan salam penghormatan kepada kalian maka hendaklah kalian membalas salam tersebut, ucapan penghormatan tersebut dengan yang lebih baik atau yang misalnya. Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya mengatakan bahwasanya membalas ucapan salam seorang dengan menambah salam tersebut dengan yang lebih baik itu hukumnya adalah mustahab. Afdaliyah dan membalas ucapan salam dengan yang semisalnya, yang serupa, ini hukumnya adalah wajib. Masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga hendaknya kita perhatikan ketika ada seorang yang mengucapkan salam kepada kita, maka hendaklah kita balas salam tersebut. Jangan kemudian kita melengos atau malah diam atau malah kita bermuka masam atau kita pura-pura tidak tahu dan sebagainya. Maka dia berdosa karena dia meninggalkan kewajiban untuk membalas salam tersebut. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ini adalah bimbingan Islam, bimbingan dari syariat Islam yaitu untuk saling beri salam, menyebarkan salam di kalangan kaum muslimin ketika seorang bertemu dengan saudaranya dan ketika dia berpisah dengan saudaranya. Ketika seorang masuk ke dalam rumahnya atau dia ingin keluar rumahnya, berpisah dengan keluarganya, atau seorang masuk ke rumah orang lain, kemudian dia menggalakkan rumah orang tersebut, atau seorang yang berjalan melewati sekelompok orang lain, bahkan melewati sekelompok anak-anak, maka disyariatkan untuk mengucapkan salam. Masalah muslimin rahimakumullah. Jangan sampai kita malah meniru gayanya orang-orang barat budaya orang-orang barat yaitu yang sebagian kaum muslimin itu mengganti ucapan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan ucapan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dan seterusnya atau ucapan halo, hai dan sebagainya yang semua itu adalah dari musuh-musuh Islam dan ini bukan termasuk siar-siar agama Islam. Bahkan bisa terancam dengan sebuah hadis mantasaba bihaimin fawa minhum. Barang siapa meniru-niru suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Masalah muslimin rahimani wa Oleh karena itu marilah kita biasakan diri kita, pribadi kita untuk terus menyebarkan salam di kalangan kaum muslimin dan juga keluarga kita dan anak-anak kita Biasakan mereka untuk mengucapkan salam dan juga menyebarkan salam ketika pamit dengan kita sebagai seorang tua atau dengan kakaknya atau dengan adiknya untuk mengucapkan salam dan juga kita biasakan mereka untuk menjawab salam sehingga mereka akan biasa untuk saling bersalam dan saling menjawab salam. Jangan sampai kita merasa bakhil, merasa berat untuk sekedar mengucapkan salam kepada saudara kita bahkan dikatakan dalam sebuah asar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam ada mufrad dan dikatakan hasan oleh Syalbani dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala beliau mengatakan abkhalun nas alladhi yabkhalu bisalam Sebakil-bakil manusia yaitu mereka yang bakhil untuk mengucapkan salam Hal ini dikenakan ucapan salam itu begitu ringan di lisan, pendek lafadznya, mudah diucapkan. Itu dia begitu berat mengucapkan pada saudara yang lainnya. Maka bagaimana dengan perkara-perkara yang lain? Dia akan merasa lebih berat untuk mengamalkannya. Sehingga Abu Hurairah radhiyallahu taala mengatakan busanya abkhulun nas alladhi yabkhulu bisanam. Nah, Atar ini Nam bukan dikatakan hasan oleh Syalbani kata di, dikatakan sahihul mauquf wa sahihul marfu yaitu sahih secara mauquf dan sahih secara marfu. Nasehat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga marilah jangan sampai kita menjadi orang yang paling bakhil yaitu dengan tidak mau mengucapkan salam kepada saudara-saudara kita. Dan ini sebagai doa kepada saudaranya sehingga saudaranya tersebut mendapatkan keselamatan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga begitu juga berikan pada orang lain untuk mengucapkan salam kepada kita, mendoakan kepada kita yaitu dengan kebaikan, dengan rahmat, dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu shawab. Wallahu musta'an wa tiklan. Semoga kita dimudahkan untuk mengamalkan ajaran Islam ini, dimudahkan untuk mengamalkan Islam ini dan menyebarkan Islam ini dan menyebarkan syiar syiar Islam termasuk diantaranya salam ucapan salam kepada saudara-saudara kita sehingga akan tumbuh kecintaan diantara kita kemudian timbul timbul yang namanya al-khuwah Islamiyah yaitu memperkuat mempersatukan hati-hati kaum muslimin dan persaudaraan diantara kaum muslimin wallahu taala alamu salat wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin sholat